Ya ini gue. Kalau Kula seling ceritanya Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, "Gus, kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai ya macam-macam Tomus, Sing pacaran ya akeh, sing rontok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh." Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. <laughs> Sing takut kaget. Loh kok gitu Gus? yang bisa melanggar hukum tuh yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. <laughs> Kalau tak eleng-eleng zamannya podo, nu sering di nakal. Senangnya cuma angkeran perapatan, belum wedo ayu. Ala kus diwudoni hilang, jadi <laughs> siap. <laughs> Dene nganti nganti saya kius tua, yuk cek fase sih Alasane go deh. Ala kus diwudoni apa? Hilang. Jadi dene ngerti nak dosa delok ringan. Dene ngerti. Wah repot tuh akhirnya malah Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. <laughs> Mesti alasannya kok tak istighfari hilang, tak sodakoi hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. <laughs> ya repot juga itu kan. Jadi kayak wong hukum lah Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam mau pakar hukum pakar hukum. Sing tukang ngokal ngakali duit negara pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai tau ngawam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukumnya. <laughs> ya repot nang ngono. Pengirannya apa tiga kali? Kau cari Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan zakat itu ora wajib. Gerangger wayai setahun misalnya waktu sematang puluh setahun kurang limang dina buat dol sito harus gak wajib zakat. Mereka orang sani sok. Orang sana apa? Sani sok. Kena tiga kali. ya? Kena apa? Tiga kali. Mulane Dewi Imam Ghazali nak guyon itu pangeran harus merencanakan jenis kayak ini sebenarnya melebunin rokok di lebok notong. Koi gusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat zakat ngene ngene. Aku gak ngelebok no kue ceng lebok notong. Tapi tenjuru ono kulo, tapi kok aku ngelebok notong. Jadi <laughs> sing jenis tukang khilaf hukum, ini sebenarnya di lebok nopo tong. Terus di lebok no pangeran jadi pangeran dia kali wong alim, wong iso ngaji gue suwi. <laughs> Lho nggih lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar, ra berburu ikan yang dino setu. Nak setu iwak wakai, nak ra setu sih. Wong Israel pinter, nak setu gawe parit, gawe jaring. Lah terjebak tapi dijupuke akad. Nak kau Mbak Nabi ne, Lo saya nggak berburu hari setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu." Eh, Nabi ini lah ya bingung, ya nggak salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefekian gak tasawuf iku tafasako mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik bisa, sampean tak warai. Kulo niku kan nate pakar fikih. Mula nate rois istakir rois ismu Nate alim mula fikih. di pensiun cuma kalau tak nikir betul cara ngendikan fikih kalau. Mun keliwat maksudnya. Uang delok uang wedok, uang liya sing ora bojo, ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib teng kitab-kitab illa sapati asa kecuali demi tujuh hal. Satu itu diantaranya gampang banget, li syahada. Mereka ini seksi. Seksi kejadian misalnya wong wedok itu diambung wong tak dijawil. Dia ini seksi ini pengadilan. Boleh melihat itu. Ya benar yang dijawil jaiki. Nomor dua karena pengobatan. Jika nggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor telu, krono muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal golek kopi sing Joko ayu. Halal niki mergo transaksi. <laughs> Takono lho nggih takon ahli fikih. Termasuk delok oleh kan krono transaksi. Berarti kita tuku rokok bakul ayu oleh to. Enggak jawab mohon, Oleh kan. Misalnya kayak numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing Joko ayu oleh. Tapi masalah tuku tiket itu limang menit. Saiki wong ngopi masalah. Ngopi lu, Rong jam. Mulane lah pangeran iku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sampeyan pangeran ade kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong itu ayu kan. Mergo kepentingane ngopi. Apa kepentingane delok terus bebo ngopi. Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti delok e wong wedok ora krana ngopi tapi delok wong wedok ebo-ebo. Ngopi. Berarti statusnya orang kok amalat kan? Lo baleni malah ya. Bro, orang ben gue orang fasik teman-teman ini diulang ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham gini kan? <laughs> Enggak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik. Terus gue niat marung ning kono, niat marung nopo dulu uang ayu. Nak niat temarung dulu uang ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda dulu uang ayu ibu ebo pura-pura maru. Lah sing halal juga kowe misale rohen mlaku-mlaku hot ujung ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi, terus coba jek panas mergo wedi kesuwan kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune bar-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. <laughs> Makanya Yur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita ini mati jari Ali ya Ali, lakal ula wa alaikasania. Yang pertama itu rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya sing gak jarak iku laka iku untung. Maksudnya sing gak jarak iku <laughs> jari Mustafa. <laughs> Mustafa sing khusus aku di rezeki. <laughs> ya tapi harus terus noy dadi apa? Musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rumah sing ahli ahli fikih. Dan ini nyata. Kulo lah ya iso jawab nih, tapi ibu-ibu iso kulo kecel wong alim dadi ibu-ibu iso, tapi pasti aku ya iso. Aku de kanca kiai, bocah khusuk, nggih kaya kulo, tapi piye khusuk. Biasanya wong khusuk agak pati ngalim khusuk. lu mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggir cawe dok wayu, rontok seronok macake rontok gak islami, wayu. nih ku isin nak jejer wong ayu, ya tadi maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. <laughs> Dene ora aman namanya, jadi cawe santri wedok santrine nih Lungone ato. Wong pandangan Semarang ato. Cara Mustafa ya wis suwi ya wis wareng maksudnya. Cara ro, cara Roger ra mikir wong ndekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. <laughs> Mergo jejere ku amalah wae kan gak regak. Kaono liya. Bareng bar diangen-angen ndekne ngrasa dosa. Aku aku. Gus cara jenengan kula salah tau ora? Ya karwan salah. Kok sakit saged kula ngindari fitnah Gus. Piyambake kok ayu. Tapi orang nak ayu, wah ayu Gus, pokoke malah nerang, pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur, iku luwih aman timbang santrimu. <laughs> Dipikir, astagfirullah, kita salah. Ya ora salah. Aku mergo kowe nak tak salahno malah dia jejer malah ku repot. Udah <laughs> dari Gus Pak, apa aku sejajar, wah malah aku dihisap pangeran. Pokoknya ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber wis ngono ra di bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya rontok di takwa kan ya rontok isin barang wis tuwek misalnya. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Lho Lho farwani kan hukum istihad ya, napa? Istihad. Nabi nu mboten pantes lah Gus Kiai, kok bakas pantes kaya takok. Tapi njen kula niku teng ati kula berontak. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman yang pondok, angger santri sing khusyuk iku golek bojo raih. iso. Mergo delok wedok haram ora tau delok. Tapi lucu nih di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek dulu dulu cahyu nek ana sing cocok untuk aku <laughs> lho. Wong dekne dhewe ra wani delok kok ngomong liya. <laughs> Dadi uang mesti dinaife dewi. Lah ya wong saleh ya duwe naife napa? Dewe. Gale ngrasani lho, misale Mustofa ngrasani wisin, ya. tapi nang ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak no paham niku pikir dhewe tadi. Paham niku angel kita terus urip niku angel. Mulane mati urip napa istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? solusi. Terus kalau suwon pokoknya mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Nah, mergo wong mulang ya wow. Apa salah wes di solusi ini. Kayak ini film-film kuno. Ono pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ramatin ke sitok setiap kali ngombe penangkalis, ngombe nopo? Penangkalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetap wali. Sing wali anyara langsung dibredel. Tak kok, lha kowe ora dibredel, pengalaman aku perkara ndek. <laughs> kafaroe kata. Nama kafaroe apa?